sebuah riwayat yang terdapat dalam Muslim Imam Ahmad bahwa ketika Nabi alaihi wasallam datang ke Madinah beliau mendapati orang-orang Ansar yang mempunyai dua hari raya. Dua hari raya yang dimaksud adalah ada bukan ibadah. Artinya kebiasaan mereka. Lalu hari raya tersebut dibatalkan oleh Nabi dengan mengatakan Inna Allah abdalakuma bi khairin min Sesungguhnya Allah telah mengganti dua hari raya itu dengan sesuatu yang lebih baik dari hari raya kalian yaitu Idul Adha wa Idul Fitri hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah dan Idul Fitri satu Syawal. wa anna hadha min al umur al adiyah عندهم. Padahal dua hari raya tadi hanyalah adiyah. Maksud mereka adiyah, bukan ibadah. maka walaupun urusan adiah kebiasaan sehari-hari tetapi kalau itu berulang-ulang diperingati tidak boleh seperti eh, yang sering diperingati oleh eh, kaum muslimin di negeri kita orang-orang Indonesia hari ini hari itu hari ibu hari uh, sumpah pemuda hari ini hari ini ini adiah bukan ibadah tetap Nabi tidak membolehkan Asadidah yang enam, Tafsirul ayat allati fi surat Nuh Tafsir ayat dalam surat Nuh Ini menunjukkan bahwa menafsirkan ayat tidak boleh sembarangan apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang diperbuat oleh Nabi itu merupakan tafsir dari Al-Quran. Bukan kita membaca Al-Quran kemudian kita tafsirkan sendiri. Ini yang terjadi eh, hari ini di mana orang begitu bebas menafsirkan Al-Quran tanpa manhaj yang hak yaitu Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis yang sahih, dan setidaknya Al-Quran ditafsirkan oleh para sahabat. Ya, masih bisa diterima jika Al-Quran ditafsirkan oleh ucapan seorang sahabat seperti "Waman lam yakum bima anzalallah wa ulaika humul kafirun" Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Maka dia kafir Ditafsirkan oleh Ibn Abbas Kufrun duna kufri Kafir tetapi tidak keluar dari Islam Jika masih mengakui bahwa hukum Allah adalah yang terbaik وقد wa bayan annahum yatawasawna bil batil di mana sudah dijelaskan oleh beliau bahwa mereka sebelum datangnya Nabi Nuh mereka berwasiat dengan kebatilan Ya tawal sauna bil batil saling berwasiat terhadap kebatilan jangan biarkan ya bus ya suwa nah, ini kan menasehati tapi dalam rangka kebatilan. Wahada khilafu tariqil mu'minin. Ini berbeda dengan jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang mukmin. Alladzina yatawasawna bil haqqi was sabar wal marhamah. Di mana orang-orang mukmin saling menasihati dengan kebenaran, dengan kesabaran, dan dengan kasih sayang. Maka jika kita menasihati dengan benar, tetapi tidak sabar, tidak sempurna. Ketika kita menasihati kebenaran, ada sabar juga, tapi kurang kasih sayang, ini pun tidak sempurna. Seorang mukmin ketika memberikan nasihat kepada temannya, saudaranya, jamaahnya, maka yang pertama nasihati al-haq kebenaran oh ini sunnah ini bid'ah ini syirik ini tauhid benar yang pertama yang kedua sabar yang kedua sabar jangan oh, menasihati dengan cacian makian emosi yang ketiga kasih sayang ini uh, saling menasihati yang sempurna. Hak, sabar, marhamah. ويسببهم أهل الباطل والضلال الذين يتواصون بما هم عليه سواء كانوا رؤساء سياسيين أو رؤساء دينيين ينتسبون إلى الدين Uh, mirip dengan mereka ahlul batil itu, ahlul dolal itu, sebagian tokoh-tokoh politik, siasat siasiin, bahkan tokoh-tokoh agama yang menisbatkan dirinya kepada agama, cendekiawan muslim, pemikir Islam, penulis Islam, ahli politik Islam, filsafat Islam, فتجد الواحد منهم لا يموت إلا وقد وضع له رَفِيزًا setiap salah satu dari mereka pemimpin eh, tokoh politik, tokoh pemikir Islam, pemikir Muslim dan seterusnya, ketika mereka mati maka diletakkan rokiza, tanda, nisan uh, eh, setelah dia mati itu, ya untuk menunjukkan bahwa dia ini ahli zikir. Nah, mirip, mirip si Fulan yang meninggal ini tokoh anu tulis ditancapkan di situ prasasti dan seterusnya ini mirip ya walaupun bukan patung walaupun bukan rupa dia tapi dituliskan di situ ini tidak pernah ya manusia yang paling mulia setelah para nabi dan rasul Abu Bakar Khalifatul Rasul, Khalifatul Mukminin tidak ditancapkan apa-apa di atas kuburnya tidak dibikin prasasti bahwa inilah Abu Bakar inilah pemimpin kaum muslimin pertama kali kemudian Umar kemudian Utsman tidak mati sudah ya inilah Islam nah, sebagian yang tidak paham mencela pemerintah Saudi dengan menyebarkan gambar uh, kuburan baki kuburan para sahabat pemerintah Saudi tidak punya rasa hormat terhadap perjuangan para sahabat kuburnya sama semua rasa tidak ada tulisan tidak ada nisan tidak ada ini dan itu mereka jahil mereka bodoh mereka tidak tahu bahwa ini yang dikehendaki oleh Nabi alaihi salatu kuburan bagi seperti itu sama dengan apa yang ada di zaman Nabi karena ketika Nabi masih hidup kuburan bagi sudah ada belum sudah ada sudah ada dan Nabi melihatnya seperti itu rasa kalau toh ditinggikan boleh jangan lebih dari sejengkal jangan ada tulisan jangan ada tembok jangan ada bangunan sedikit pun ya kalau toh ada tanda batu sebagai tanda di situ bahwa di situ mayat jangan duduk di situ jangan berdiri di situ jangan bersandar di situ jangan melewati mayat yang kira-kira ada di bawahnya gitu kecuali ketika darurat dan mengusung jenazah ya daripada terjatuh menginjak apa apa ya jangan e, menghindari mayat kalau takut menginjak kemudian menyebabkan kemudaratan nah, ini juga tidak benar baik ya maka kebenaran kembali kepada Allah dan Rasulnya bukan kembali kepada orang jahil walaupun orang jahil ini merata. Al-Tabi'ah yang ketujuh Jabalatul Adami Fi kawnil haqqi yang kutu fi qalbi Sifat dasar anak Adam di mana al-haq itu akan berkurang dalam hatinya. Kan keadaan anak Adam seperti itu makin lama makin lama makin lama makin buruk awal-awal anak Adam pertama kali mereka bertauhid mereka berakidah sahihah mereka tidak berbuat syirik lama-lama lama-lama mereka dalam hatinya berkurang keimanannya berkurang tauhidnya dan akhirnya membuat patung dan akhirnya disembah wal batilu yazid Sementara kebatilan bertambah. Manusia seperti itu. Kebenarannya berkurang, kebatilannya bertambah. Ini ucapan Syekh Ahmad bin yang sedikit dikritisi oleh Syekh Utsaimin. Kata Syekh bin rahimahullah, "Hadhihi al-ibaratu tuqayyadu min hayth kaunuhu adamiyyan." بقطع النظر على من يمن الله عليه min tazkiyatin nafs. Pernyataan ini, kalimat ini dikaitkan, diperkecualikan. Gitu. Artinya tidak mutlak bahwa seluruh anak Adam, seluruh manusia semuanya cenderung kepada kebatilan, kebenarannya akan berkurang, tidak. Ya, karena apa? Ada orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah, ada orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah sehingga dia bisa membersihkan dirinya. Berarti ucapan uh, Syekh Muhammad bin Abdullah tadi tidak mutlak, tapi muqayyad. Fa inna Allah yaqul Syartain membawakan firman Allah yang pertama dalam surat Asy-Syams, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya. Wa qad khaba man dassaha. Dan rugilah orang yang mengotori dirinya. Berarti dia sendiri yang membersihkan dirinya, dia sendiri yang mengotori dirinya. Maka tidak mutlak bahwa seluruh manusia sifatnya sama. Ada manusia yang cenderung kepada kebatilan, ada manusia yang cenderung kepada uh, nafs. Kemudian beliau menerangkan menerangkan kata jabalah eh, tabiat sesuatu yang ada dalam diri manusia. فالإنسان من حيث هو إنسان وصف الله بوصفين. manusia oleh Allah disifati dengan dua sifat manusia oleh Allah disifati dengan dua sifat di antaranya terdapat dalam surat Ibrahim innal insana la zalumun kafar Sesungguhnya manusia ini dolim, kufur. Ini sifat manusia. Ya. Yang apa yang buruk? Dolim, kufur, jahil. Begitu juga dalam surat Al-Ahzab, wa al-insan innahu kana zaluman jahula. Ketika Allah mengkisahkan bagaimana Allah menawarkan beban agama ini, amanah agama ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Wa abaina ayyamilnaha wa asrafna minha. Mereka semua menolak takut langit, takut gunung, bumi, takut tidak sanggup. Wa hamal setelah ditawarkan kepada manusia, manusia sanggup. Setelah manusia sanggup, apa kata Allah? Memuji manusia, hebat untuk manusia, Langit yang begitu tinggi, bumi yang begitu besar, gunung yang begitu kokoh tidak sanggup. Tapi kalian manusia sanggup. Hebat wahai manusia tidak. Tapi Allah katakan innahu bukan zaluman jahula. dolim jahil. Manusia itu dolim jahil. Ini sifat asli manusia. Sifat dasar manusia. Yang pertama tentunya. Bukan satu-satunya. Yang kedua, أما من حيث ما يمن الله به عليه من الإيمان والعمل الصالح Adapun orang yang diberkahi, diberi nikmat, dikaruniai oleh Allah dengan iman dan amal saleh, fa innahu yartadi an hada. Maka dia keluar dari sifat tadi, naik kepada sifat yang terpuji. Maka Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Tadi pujian dari Allah terhadap manusia. Manusia oleh Allah dinyatakan sebagai ahsan taqwim, sebaik-baik bentuk. Maka di antara bentuk seluruh binatang, seluruh makhluk ya yang paling Eh, sempurna manusia. Yang paling sempurna manusia bagaimana penjelasan di sini. Tsumma radatnahu Kemudian kami kembalikan manusia itu dalam bentuk yang paling rendah. Nah, berarti bisa tinggi, bisa rendah, tergantung keadaan. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh walaum azrul ghairu mamnun maka bagi mereka pahala yang tidak putus apa maksud ayat ini bahwa manusia dalam keadaan umur 30 tahun 33 tahun sebagian riwayat 40 tahun ini berada dalam puncaknya berada dalam puncak kecerdasan kesemangatan ya kesehatan dan seterusnya setelah dari awal lemah lalu makin kuat makin kuat dan begitu begitulah dia lemah makin kuat makin kuat makin kuat makin kuat nah, puncak kekuatan ini di umur-umur antara 33 sampai 40 kemudian turun lagi turun lagi akalnya daya hafalnya daya tangkapnya kesehatannya kekuatannya fisiknya ya terus sampai serendah-rendahnya tua pikun nah. illa ladina amal, wa amilus solihat kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh nah ketika pikun dia sudah tidak beriman lagi eh, tidak sudah tidak bisa beramal soleh lagi ya karena sudah pikun ya jam 10 sudah ribut mau sholat duhur ya habis sholat Jumat uh, mau sholat subuh, ya karena pikun ya habis makan oh, masih bawa tusuk gigi ya bilang lapar belum makan misalnya ya uh, eh, aswal nah maka mereka tidak beribadah sebagaimana mestinya tetapi kalau ajrun ghairu mamnun mereka mendapatkan pahala yang tidak putus Artinya dia dianggap sebagai orang yang terus sholat berjamaah, terus berpuasa Senin Kamis kalau dia memang membiasakan puasa Senin Kamis, terus sholat duha kalau memang dia membiasakan, terus belajar dan seterusnya, walaupun dia sudah tidak melakukan lagi karena sudah pikun. Ini tafsiran dari para imam terhadap ayat ini. فالإنسان الذي يمن الله عليه بالهدى maka manusia yang diberi karunia oleh Allah berupa petunjuk itu petunjuk yang dimaksud hidayatut hidayatut taufiq hidayatut taufiq bukan hidayatul bayan berapa banyak orang yang mendapatkan hidayatul bayan karena dia tidak mendapatkan hidayah taufiq maka sia-sia hidayah terbayang dia baca sifat surat Nabi dia baca hadis yang sahih dia baca ayat dia dikasih tahu berarti sudah datang hidayah terbayang karena hidayah terbayang adalah ilmu dari Nabi alaihi wasallam tapi dia tidak terima karena apa karena dia tidak mendapatkan hidayah taufiq dalam Allah Rabbul Alamin Nah, orang yang mendapatkan hidayah petunjuk hidayah taufik fa innal batil alladhi fi qalbihi yatanaqas. Maka kebatilan yang ada dalam hatinya berkurang, berkurang, berkurang. Wa rubbama bil kulliyah dan akhirnya hilang secara sempurna. Kebatilan yang ada dalam hatinya hilang. Ya, Beliau memberikan contoh siapa? Umar bin Khattab, Walid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal. Kayak apa kebatilan yang ada pada diri Umar bin Khattab sebelum Allah berikan hidayah taufik kepada dia? Musuh Islam, memerangi Islam, menyiksa kaum muslimin. Begitu juga Khalid bin Walid menghabisi pasukan kaum muslimin dalam perang Uhud. Begitu juga Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal ketika belum masuk Islam. Tapi apa yang dilakukan oleh tiga tokoh ini ketika sudah masuk Islam? Tentang Umar bin Khattab, siapa yang tidak kenal beliau? Tentang Khalid bin Walid, Saifun min Suyufillah, pedang di antara pedang-pedang Allah yang berhasil menyelamatkan pasukan kaum muslimin dalam perang Muktah melawan pasukan Romawi. Perang pertama antara kaum muslimin dengan eh, Nasara dipimpin oleh tiga pasukan perang kaum muslimin tiga-tiganya gugur Syed bin Haritha Ja'far bin Abi Thalib dan eh, abdul Abdullah ya ah, lalu bendera dipegang oleh Khalid bin Walid tanpa perintah kan Khalid tidak diperintah oleh Nabi yang diperintah oleh Nabi hanya tiga orang. Keluar hukum dari sini bahwa jika keadaan kaum muslimin tidak punya pemimpin, baik dalam peperangan atau di luar peperangan, artinya keadaan kaum muslimin kan harus punya pemimpin. Karena satu dari hal pemimpin meninggal atau gugur atau apa, maka bagi siapa yang mampu, dia bisa beristihad mengangkat diri. Dalam Islam, seseorang mengangkat diri sebagai pemimpin murid. Ketika memang belum ada pemimpin. Padahal kaum muslimin butuh pemimpin. Adapun yang tidak boleh adalah minta agar saya jadi pemimpin. Minta kepada seorang pemimpin agar menunjuk saya, nah, ini tidak boleh. Ya. Ah, sama dengan Ikrimah bin Abi Jahal, eh, anak seorang tokoh Quraisy yang sangat membenci Islam, musuh Islam, musuh terbesar Islam yaitu Abu Jahal, anaknya menjadi pembela Islam, terutama dalam perang Yarmouk, Perang yang juga melawan tentara Nasr, Ya, perang ketiga. Perang kedua oh, dengan orang Nasr, perang tabu, Dipimpin langsung oleh Nabi alaihi tetapi tidak tidak terjadi peperangan. 20 hari Nabi menunggu Rafius Azimur Rum membesar Romawi Beliau menantang Ditabuk Rafius tidak berani muncul Maka kemenangan ada di tangan Komsi Nah Ikrimah bin jahal eh, Menjadi pahlawan Yang sangat terkenal dalam perang Yahud Yang juga dipimpin oleh Khalid bin Walid Ya Aini, Kenapa? Karena mereka mendapatkan hidayah dari Allah berupa hidayah itu taufik. Wa kadzalika ahlul ilm. Begitu juga para ulama. Ahlul ilm. Kalau tadi kan para sahabat. Ya. Tiga-tiganya sahabat. Umar bin Khattab sahabat, Khalid bin Walid sahabat, Ikrimah bin Abi Jahal sahabat. Dan tiga ini hanya contoh. Yang lain banyak seperti Amr bin As Ya. Nah sekarang dari kalangan ulama Beliau memberikan contoh ke Abil Hasan Al-Ash'an Abu Hassan Al-Ash'an ya. Yang uh, hidup di zaman Adba'u Tabi'i Kana Mu'tazilian Dulunya dia seorang Mu'tazilah Yang dibimbing oleh al jubal ya eh, bapak tirinya murid dari Wasil bin Affan yang pertama kali memproklamirkan diri sebagai orang Mu'tazilah ya karena tidak puas dengan jawaban seorang tabi'in besar Hasan Basri ketika Hasan Basri menerangkan Qala wa Rasul, qala wa Rasul. Dia tidak kuat. Lalu dia memisahkan diri. Memisahkan diri dari majlisnya Hasan Basri. Ya, memisahkan diri namanya i'tizal. I'tizal. Isim fa'ilnya mu'tazil. Maka terkenal mulai hari itu mu'tazilah yang memisahkan diri. Ya, ini mu'tazilah dengan akal. Terus dengan akal tuh Dijawab dengan firman Allah nggak kuat Dijawab dengan sabda Nabi nggak kuat. Maunya yang masuk akal. Kalau Allah bersemayam di ars, berarti Allah butuh tempat. Padahal Allah mestinya tidak butuh apa-apa. Enggak ah, kuat Tentu ini kesesatan yang memang Allah sengaja sesatkan dia. Waliyahubillah. Maka terus kita memohon kepada Allah Jangan sampai kita disesatkan oleh Allah. Tidak mungkin akal kita bisa menuntun kita kepada kebaikan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Siapa yang menuntun kita kepada kebaikan, hidayah? Allah Rabbul Alamin. Bukan akal kita. Ini berbeda dengan ucapan Wasil bin Atta, ucapan orang-orang Mu'tazilah, orang ucapan orang-orang ahli filsafat yang mengatakan kita menjadi benar karena kita berpikir kita menjadi benar karena yang menuntun kita adalah akal kita. Maka kita harus gunakan akal kita 100% walaupun bertentangan dengan dalil. Nah, lihat. Maka orang-orang yang menggunakan akal pikirannya untuk menolak dalil bukan semakin mendapat hidayah, maka tapi malah semakin sesat. Di antaranya ini. Nah, ee, eh, kemudian turun ke Al-Jubai, kemudian turun ke Abu Hasan al syari yang beliau bicarakan adalah Abu Hasan Al-Ash'ari. Selama bertahun-tahun di bawah asuhan bimbingan ilmu Al-Jubai uh, bapak tirinya ini. Ya, dan dia berpaham Muqtazilah. Thumma kilabiyan, kemudian kilab. Kilab ini yang disabdakan oleh Nabi, kilabu ahlinna khawarij. Berpaham khawarij. Ya, summa sunniyah, kemudian bertobat menjadi ahlus sunnah. Ya, setelah beliau tidak muncul di hadapan kaum muslimin kira-kira 40 hari. Ya, menyendiri, merenung, ya membaca Al-Qur'an dan sunnah. Lalu beliau keluar Abu Hasan al ini uh, di hadapan kaum muslimin di Masjid Basrah Lalu beliau melepaskan bajunya. Lalu beliau mengatakan, dulu aku katakan bahwa orang yang berbuat dosa besar tidak di surga, tidak di neraka, tapi berada di al-manzilah bainal manzilatain. Di satu tempat di antara dua tempat. Ya. Bahwa uh, akal bisa menolak dari dan seterusnya keyakinan-keyakinan Mu'tazilah. Kata Allah dan Asy'ari, sekarang keyakinan itu aku buang sebagaimana aku buang baju ini. Beliau ikrarkan bahwa beliau bertobat dari Mu'tazilah. Tetapi beliau tidak langsung ke ahli sunnah. Ada satu fase di mana beliau uh, keluar dari Mu'tazilah tapi belum masuk ke manhattan. Ah, di fase kedua inilah yang banyak diambil oleh kaum muslimin dari negeri kita. Maka mereka menyatakan bahwa tokoh ahli sunnah adalah Abu Hasan al Ash'ari. Ya, ahli sunnah. Karena apa? Karena menentang Mu'tazilah. Gitu. Padahal tentu ini keliru tokoh al-sunnah adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam diikuti Abu Bakar, Umar, para sahabat Ridwanu alaihi jami'an bukan beliau beliau salah satu pengikut ahlus sunnah begitu nah kemudian di akhir hayatnya beliau rujuk ke manhaj salaf dengan bukti kitab beliau al-ibana fi usul dan juga kitab lain seperti maqalatul islamiyyin ini bukti bahwa Beliau bermanhaj salah. Beliau tidak mentakwilkan sifat-sifat Allah setelah rujuk ke manhaj salah. Beliau mentakwilkan sifat-sifat Allah ketika beliau keluar dari Mu'tazilah tapi belum masuk manhaj salah. Ah, takwilan inilah yang diambil oleh kaum muslimin di negeri kita atau Malaysia atau Asia ya dengan faham Asy'ariyah. Maka mereka disebut Asy'ariyah atau Asy'ariyah, bukan ahli sunnah. Padahal Imam Abu Hasan Asy'ari berpasti Imam Abu Hasan Asy'ari adalah asal salaf ahli sunnah wal jamaah. Karena memang beliau tidak mengajak kaum muslimin kepada madhab beliau, kelompok beliau yaitu Asy'ari. Karena beliau sendiri bertobat dari fase yang kedua. Syariah eh, Subhat ini sama dengan Maturidia Hanya Maturidia lebih banyak di India, ya, e, Pakistan, Bangladesh dan seterusnya. Ada pun di negeri kita Malaysia dan seterusnya Asy'ariyah. Mirip, mentakwil sifat-sifat Allah. Jadi tangan Allah, kekuasaan Allah. Istawa, istaulah. Kalau orang Jamiah Kalau orang Mu'tazilah ah, menolak sama sekali. Kalau mereka tidak menolak, tetapi ditakwil. Jadi. Wabnu Qayyim kana sufiyan. Begitu juga beliau memberikan contoh Ibn Qayyim al-Sufiyan. Kana sufiyan di mana dulunya beliau seorang sufi. Maka eh, Rahman Muhammad Nasruddin al bari rahimahullah ketika ditanya tentang tulisan beliau, tulisan Ibnu Qayyim yang berjudul Ar-Ruh di mana banyak terjadi kemiskinan dalam kitab ini. Ya, sangat jauh berbeda dengan tulisan beliau di uh, Zadul Ma'ad misalnya, Alamul Muwakiin misalnya, Miftah dari Sa'adah, tulisan beliau itu banyak. Jauh sekali manhajnya jauh sekali. Maka Syekh Al-Bani mengatakan, aku ragu. Aku ragu kalau yang menulisnya adalah Ibn Qayyim. Atau beliau mengatakan mungkin ini tulisan beliau ketika masih sufi. Karena Ibn Qayyim sebelum bertemu dengan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah itu sufi. Kita tahu bahwa sufi tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dalil yang pokok. Tapi apa? Perasaan, naluri dan seterusnya. Ditakwil, ya, batiniah dan seterusnya. Tumma mannallahu alaih. Kemudian Allah memberikan karunia kepada di Qayyim di Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Yaitu Allah pertemukan dia dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Walaupun dalam keadaan remaja. Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir bertemu dengan Syekhul Islam di usia remaja. Ya, berbeda dengan Al-Iraqi, Al-Zahabi ini bertemu uh, dewasa. Lebih kecil lagi Ibnu Rajab Al-Hambali. Umur Ibnu Rajab kira-kira lima tahun ketika Syekhul Islam wafat di penjara. Ya, Berarti kita tahu Syahrul Islam hidup dikelilingi oleh para ulama. Ya murid-muridnya menjadi ulama. Fahadahum ala yadihi hatta kana rabbaniya. Maka Allah memberikan hidayah kepada Ibnu Qayyim uh, lewat beliau, lewat tangan beliau, lewat Syahrul Islam Ibnu Taimiyah sehingga Ibnu Qayyim menjadi rabbaniyan, ulama rabbani ulama yang mengajarkan ilmu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, mengajarkan ilmu-ilmu yang kecil sebelum yang besar. Ya, berbeda dengan ulama yang bukan robbani, wudhu belum diajari, salat tayamum belum bisa, sudah bahas siasat syariah, sudah bahas ekonomi Islam, sudah bahas bagaimana menyatukan kaum muslimin. Sementara tata cara saya mau belum diajar. Ini bukan ulama Rabbani. Padahal menyatukan kaum muslimin bukan kewajiban kita orang per orang. Ya, siasa syariah bukan kewajiban kita orang per orang. Tapi cara wudhu yang benar, cara tayamum yang benar, kewajiban kita orang per orang. Ini dulu yang diajarkan kepada kaum muslimin. Apalagi bicara di masjid yang hadir orang-orang awam ya bukan para pejabat bukan menteri bukan presiden padahal menyatukan kaum muslimin jasa ia dan seterusnya urusan mereka orang-orang besar pemimpin kita adapun kita kita membicarakan hal yang memang harus kita lakukan setiap hari ya cara membedakan mana darah haid darah istihadah bagaimana mandi junub sesuai sunnah Nabi bagaimana ee, eh, Nabi sujud bagaimana Nabi ruku nah, mereka malah tidak tertarik mereka tertarik dengan ya. ya. Al-Thamina yang ke-8 Fihi syahidun lima nukila an salaf annal al-bid'ah sababul kufr ini merupakan syahid penguat dari apa yang dinukil oleh kaum salaf pendahulu kita dari kalangan para sahabat tabi'in dan seterusnya bahwa bid'ah bid'ah bisa menyebabkan kekufuran. Bid'ah bisa menyebabkan seseorang jatuh ke dalam kekafiran. Tidak semua bid'ah menjadi kufur, tapi bisa menyebabkan kepada kekufuran. Bid'ahnya siapa? Rafidah. Bid'ahnya siapa? Ja'ad bin Dirham. Jika Ja'ad bin Durham tidak dikufurkan oleh para ulama, tentu tidak akan disembelih. Kenapa Ja'ad bin Durham, murid dari Jaham bin Sufwan, disembelih oleh Amir Wasif ya, Khalid bin Abdullah? Karena ucapannya sudah kufur. Mengatakan Allah belum pernah berbicara dengan Nabi Musa, Oh, Fir'aun beriman, Iblis beriman, ucapan-ucapan kufur. Dan tidak mau bertaubat, maka disembelih di tanggal 10 Dzulhijjah. Amir Wasit waktu itu Khalid bin Abdullah mengatakan kepada kaum muslimin, silakan kalian mm, sembelih hewan kalian, kambing, sapi, unta, ya. Uthiyah saya, kurban saya, sembelihan saya adalah Ja'ad bin Dirham. Sembelih di tanggal 10. Karena tidak mau taubat dari keyakinan Jahmiyah keyakinan kufur, menolak semua sifat Allah. Allah tidak boleh punya sifat. Karena Allah punya sifat berarti seperti zat. Ada besar, ada kecil, ada panjang, ada pendek, ada putih, ada merah. Allah berbeda dengan semua makhluk. Maka Allah tidak boleh disifat. Ini kesesatan yang diyakini oleh Ja'ad bin Dirham, murid dari Jaham bin Sufwan. Ah maka bid'ah bid'ah itu bisa menyebabkan kekufuran. Qala ahlul ilm berkata ahlul ilm para ulama Innal kufra lahu asbabun muta'addidah bahwa kekufuran itu memiliki sebab-sebab yang banyak. Orang menjadi kufur sebabnya macam-macam bahkan bisa kefakiran menyebabkan kekufuran. Adapun hadis dalil fakru ayyatuna kufran ini tidak sahih dari Nabi. Hampir-hampir ke, ke, kefakiran, kemiskinan mendekatkan diri pada kekafiran ini tidak sahih dari Nabi. Yang sahih Nabi berdoa, Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqri. Ya Allah, aku berlindung padamu ya Allah dari kekafiran dan dari kefakiran, kemiskinan. Hmm. Berarti Nabi seolah mensejajarkan antara kufur dengan miskin. Wala mani'a an yakuna للشيء wahid asbabun متعددة dan tidak tertutup kemungkinan bahwa satu hal tapi sebabnya banyak. Halnya satu. Asyai'ul wahid. Tapi asbabnya mutaaddidah, bermacam-macam. Ya. Akibatnya apa? Kubur. Penyebabnya bermacam. Ada kalanya karena miskin, lalu jatuh kubur. Ada kalanya karena jahil, lalu jatuh kubur. Ada kalanya karena syahwat, lalu jatuh kubur dan seterusnya. Wa min dzalika di antaranya al-kufur. Zakaru asbabihi al-bid'ah. Mereka menyebutkan salah satu penyebab kekufuran seseorang adalah bid'ah. Salah satu. Ya, bukan semua kekufuran diawali dengan bid'ah, tidak. Salah satu penyebab kekufuran adalah bid'ah. Walaupun mereka mengatakan innal bid'ata la tazalu fil qalb. Bid'ah itu terus akan terus berada di hati. Yadlamu minha syai'an fa syai'an. Maka hati itu sedikit demi sedikit menjadi hitam. Hitam, gelap. harta Hatta yasila ilal kufur. Maka akhirnya jatuh ke dalam kekufuran. Sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Sedikit terus. Akhirnya seperti apa yang dialami oleh di rumah Apakah begitu menjadi murid Jahan bin Sofan Jahat langsung mengatakan Allah tidak punya sifat Allah belum pernah berbicara dengan Nabi Musa dan eh, tidak pelan pelan pelan pelan pelan nah, ini yang diusung oleh torekot torekot ya mereka menjual kesesatannya diawali dengan rangkaian ucapan yang bagus ya orasi yang sangat menakjubkan kelembutan hati ucapan yang halus terus akhirnya digiring digiring digiring digiring ujung-ujungnya mengkafirkan Abu Bakar mengkafirkan Umar ya sholat harus dengan pakai batu Karbala ya kelompok Syiah Arab rafidah diawali dengan dunia sufi dan Musa Nasr mengatakan bahwa ada 70 kesamaan antara Syiah dengan ya dunia Syiah dunia bukan dunia dalil jauh dari dalil berbeda dengan salaf yang ada adalah kalau Allah wa kalau Rasul ada pasti sahabat kalau Allah wa kalau Rasul ala fahmi maka terus sama dari mulai generasi pertama para sahabat teruskan kedua tabi'in sampai hari ini sampai zaman Syahalbani Syah bin Basel Taimi dua imam dunia di abad ini sama karena satu manhaj, satu jalan, satu tariqah. Kalau Allah, kalau Rasulullah lakukan sahabat. Pikiran, akal, nurani dan seterusnya dikalahkan jika bertentangan dengan tiga hal ini. Wallahu Ya, kita telah dulu. Sallallahu ala Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu da'wana alhamdulillah. Thank you mereka mengatakan innal bid'ata la tazalu fil qalb bid'ah itu akan terus menerus berada di hati seseorang sehingga sedikit demi sedikit bid'ah itu membuat hati tersebut hitam gelap hatta yasila ila al-kufr sehingga akhirnya menyebabkan kekufuran wastadallu bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam mereka beristidlal berdalil dengan eh, sabda Nabi alaihi salatu wasallam kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar semua bid'ah sesat dan semua yang sesat berada di neraka. Kesesatan itu sedikit, sedikit, sedikit, sedikit. Waqalu Aidon mereka juga mengatakan, para ulama juga mengatakan, innal ma'asiya baridul kufar. Sesungguhnya maksiat-maksiat itu adalah barid. Barid yaitu baridul syai' ma yuwassilu ilal ghaya. Yang dimaksud dengan barid adalah sesuatu yang bisa menyebabkan kepada al -ghaya, tujuan akhir. Berarti jalan. Innal ma'asiya sesungguhnya maksiat-maksiat itu jalan menuju kekufuran. Jalan menuju kekufuran itu adalah maksiat. Gitu maka semakin banyak berbuat maksiat disebut kubur semakin besar kemaksiatan semakin besar kekuburan seperti tadi eh, waman lam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun walaupun belum sampai keluar dari Islam tapi disebut kubur. wal ma'asi كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تتراكم على القبر Bagaimana yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa maksiat-maksiat itu bisa bertumpuk-tumpuk di hati. Setiap kita berbuat maksiat, maka dosa kemaksiatan itu ada di hati. Watan kutufihi nuktotun sauda, maka ada titik hitam. Satu berbuat maksiat lagi titik hitam dua berbuat maksiat lagi titik hitam terus sampai ketika maksiat itu sudah bertumpuk-tumpuk maka hitam seluruh hati ya maka umumnya orang yang terlalu banyak kemaksiatan sulit untuk bertobat karena hatinya sudah gelap hitam kada jika mereka bertobat pulang Maka hati itu kembali mengkilap, kembali putih. Jadi kalau kita melihat hati kita, ya Allah tentu melihat itu hati itu putih kemudian hitam, kemudian putih kemudian hitam. Bagaimana keadaan diri kita? Bertaubat dari kemaksiatan maka mengkilap putih. Kita berbuat maksiat hitam. Gitu dan seperti itu keadaan hati. Kalau kita melihat hati kita. Karena kita tidak melihat hati kita, tentu kita tidak tahu. Ya, ada hubungan antara fisik dengan uh, apa yang kita lakukan keseharian kita. Wa illa fala tazadu hadhihi an-nuqtatu as-sawda tatazayad hatta yusbiha mudrimah. Kalau dia tidak bertambah, maka oh, titik ini terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah, akhirnya menjadi gelap, hitam hatinya. Ya, oleh karena itu Ibn Abbas menafsirkan uh, yauma duju, ketika wajah-wajah mereka memutih dan ketika wajah-wajah mereka menghitam. Di mana? Di akhirat. Siapa yang dimaksud oleh beliau? Eh, tafsiran apa dari Nabat Abdul Bidah. Orang yang wajahnya menghitam ketika di Yaumil Maksar berhadapan dengan Allah adalah Abdul Bidah. Wajahnya menghitam sebagai cerminan dari hatinya yang hitam. وكذلك allah min begitu juga uh, mereka mentahdir tentang dosa-dosa, jangan meremehkan dosa. Jangan mentang-mentang dosa itu kecil. Ya. Yeah. makanan di kaumin بقوم Allah. Para ulama membuat perumpamaan seperti satu kaum, sekelompok orang yang beristirahat di satu tempat. ayat bahu Mereka ingin memasak, ya, Padahal kullu wahidin minhum ba'asa bi'audin. Setiap satu orang dari mereka membawa satu kayu. Fa'ata hada bi'audin wa hada bi'audin fajama'uha. Satu orang bawa satu kayu, satu orang bawa satu kayu, satu orang bawa satu kayu. Lalu dikumpulkan. Udrimu naran kabirah. Lalu ketika dikumpulkan, dinyalakan, maka menjadi api yang besar. Walaupun awalnya hanya satu tongkat, satu kain. Wahakada al-ma'asi. Begitu juga kemaksiatan. Wal ma'asi laha ta'thirun qawiyyun 'ala al-qalb. Maka kemaksiatan-kemaksiatan itu mempunyai asar yang kuat, membekas di hati. Wa ashadduha ta'thiran asy Maka Eh, pengaruh yang paling kuat syahwat. Syahwat lebih kuat daripada subhat. Kalau subhat sekali dikasih tahu selesai. Kalau kita diberi hidayah orang Allah, ya kita biasa tahlilan karena nggak tahu. Kemudian kita punya guru, kita tikok pada dia. Dia mengatakan nggak ada sunnahnya nggak dicontohkan oleh Nabi. Kalau kita terima dan ini hidayah ya, selesai insya Allah kita nggak akan tahlilan lagi ya nggak nggak pingin atau kubur keramat atau asal sudah tahu ya selesai bandingkan dengan syahwat dia sudah tahu kalau zina itu berdosa tapi dia tobat diulang lagi diulang lagi tidak mampu menahan syahwatnya ya dia sudah tahu kalau menipu itu e, dosa dan dia sudah beberapa kali dipukuli orang misalnya Artinya kan dia tidak mau menipu lagi. Tetapi karena syahwat, dia menipu lagi ke sana, menipu lagi ke sini, menipu lagi. Ini syahwat. Nah, dalam masalah uh, dorongan ini, uh, akar ini lebih kuat syahwat. Walaupun dalam masalah ilmu lebih berbahaya uh, subhat. Ya, jadi ada apa plus minusnya, ada kekuatan masing-masing. Syahwat bahayanya di sini, subhat bahayanya di sini. Maka kedua-duanya harus kita jauhi. Kedua-duanya kita harus selamat. Ya, fitnah subhat dan fitnah syahwat. Masing-masing mempunyai kekuatan sendiri-sendiri. Abius di sini sedang membahas bagaimana dahsyatnya dorongan syahwat dibanding dengan subhat. Bukan berarti beliau mengatakan syahwat lebih berbahaya dari subhat buta. Ini dalam satu sisi. Beliau melihat dari satu sisi. Kenapa? Lianna subhata aisyahu zawalan. Karena kadang subhat itu bisa mudah hilang. Ala man yasfarallahu alaih. Bagi orang yang dimudahkan oleh Allah tentunya. Seperti tadi. Mudah hilang darinya. Apa? Alhamdulillah bertemu dengan teman, bertemu dengan guru, dia mengajarkan sunnah. Lalu dia sih kok percaya pada guru itu selesai. Gak ada masalah, selesai. Langsung dia tinggalkan. Itu tadi ya. Iz inna masdarha al Jahal, Karena sumber daripada subhat itu adalah jahil, kejahilan. Oh Wa dulu bita'allum. Dan otomatis akan hilang kalau dengan belajar. Itu ada catatan, belajarnya benar belajarnya sunnah, belajarnya kepada orang yang benar, bukan salah belajar. Nah, berapa banyak hari ini orang yang uh, sesat karena salah guru, salah baca, salah kobar, salah informasi. Maka tentu ini adalah di luar kewenangan kita. Ya, dia ngaji ke sana kemari, dia cari senang cari ilmu. Setiap yang dikunjungi, sore itu sufi. Kebetulan begitu. Siapa ini yang menyesatkan? Allah oh, Rabbul Alamin. Ya, sementara si A hanya duduk-duduk, nggak niat, malas mau pulang, lagi nyantai dulu di masjid, mendengar kajian sunnah. Dia tertarik dengan sunnah, dia ngaji sunnah. Siapa ini yang memberikan hidayah? Allah oh, Rabbul Alamin. Ya, ah, ini rahasia hidayah. Kita tidak tahu. Oleh karena itu terus kita memohon merengek kepada Allah agar mendapatkan hidayah. Padahal itu tuzigh pada hari hari itu? Ini kita pintakan kepada Allah. Jangan sombong bahwa hidayah yang ada pada diri kita tidak akan lepas. Ya. Wa amma syahwatu wa hiya iradatul insan al-batil. Adapun syahwat adalah seseorang yang memang menghendaki kebatilan. Dia tahu kebatilan berzina, berkomer, berjudi, selingkuh, mencuri, menipu. Dia tahu itu batil. Tetapi dia tidak berkuasa menahan syahwatnya. Wahia al-bala'u alladhi yuqtalu bihi al-alim wal-jahil. Dalam masalah syahwat, bukan hanya orang jahil yang terkena, orang alim terkena. Kalau syahwat, kalau subhat kan tidak. Orang yang berilmu, orang yang hak benar manhajnya dia tidak akan terkena syubhat. Oh, Tetapi syahwat yang jahil kena, yang alim kena. Ini dari sisi ini. Apakah ada para sahabat yang terkena syubhat? Jawab, tidak ada. Ada sahabat yang tidak bisa melawan syahwat? Ada. Yang berzina, yang minum khamar, bahkan Abu bakar minum khamar dicambuk oleh Umar e, eh, 40 kali Ya, Ma'is berzina lalu direjam. Perempuan komedia berzina lalu dirajam oleh Nabi. Padahal mereka sahabat. Tidak terkena sumbat, tapi terkena syahwat. Ini dari sisi Walidha kanat ma'siyatul yahud Adbaru min ma'siyatin nasara Oleh karena itu Kemaksiatan orang-orang Yahudi Lebih besar dari kemaksiatan Orang-orang Nasrani Nasrani apa? Eh, subhat. Yahudi apa? Syahwat. Yahudi tahu kebenaran. Mereka tahu kebenaran, tapi nekat. Nasrani tidak tahu kebenaran. Ya. Yeah. Yahudi mengumpulkan ilmu, ilmu, ilmu, tetapi tidak untuk diamalkan, malah untuk dibantah. Lianna maksiat al-Yahud sababuha asyahwah. Karena kemaksiatan Yahudi, sebab kemaksiatan Yahudi adalah syahwat wa iradatus su' wal batil. Menghendaki keburukan, menghendaki kebatilan, itulah Yahudi. Dia tahu ini dilarang mencari ikan di hari Sabtu. Dia tahu. Kalau Nasrani nggak tahu. Yahudi tahu hari Sabtu dilarang mencari ikan. Maka hari Sabtu nggak ikan. Tapi Jumat sore pasang jalan. Nah, udah biarin hari Sabtu ikannya masuk kerja, Ya, minggu pagi baru diambil yang ngakali kalau mereka diharamkan oleh Allah makan daging babi maka mereka tidak makan daging babi tapi nernak babi nah, tidak dimakan tapi dijual ini Yahudi apa syahwat bukan syahwat wan nasara tabuha asyubhat ada pun orang-orang Nasara sebab kesempatan mereka adalah subhan ada kanatil bidah ghalibuha subhan. Oleh karena itu bid'ah-bid'ah itu pada golibnya adalah subhan. Gitu. Walakin kathiran minha sababuhu syahwat. Tapi tidak jarang dan sering terjadi sebabnya syahwat juga gitu dia memberikan contoh walihada yubayyinul haqqu li ahli syahwah ada orang yang tahu bahwa ini batil ini bid'ah dia tahu ya uh, tapi dia punya syahwat dan juga dia ahli bid'ah dia tahu kalau tahlilan, murudah tidak ada contohnya dia tahu berarti dia e, tidak terkena subhat. Tetapi ada syahwat di hatinya. Apa? Kalau saya teriak terus terang bahwa ini bid'ah, ini tidak ada contoh dari Nabi, saya akan ditinggalkan oleh pengikut. Santri-santri saya ribuan akan pulang kampung. Saya dicaci maki. Ya keluar dari al sunnah wal jamaah kata mereka. Itulah syahwat menguasai dirinya. Padahal mereka tahu. Gitu. Kalau kami terus terang bahwa tahlilan bid'ah, guru dan bid'ah, partai kami nggak laku. Nggak ada yang kami. Ya, padahal mereka tahu. Oleh karena itu, ya boleh aja lah. Ah, mereka tahu, tetapi dibungkus dengan syahwat. Ada syahwat di situ. Ya, ada salahnya ini iya. terkurung oleh syahwatnya. Fayusiruna alaiha lalu mereka terus menerus berada dalam bid'ah tersebut Padahal mereka tahu وغالبهم يقتل بذلك بقاء جاهه ورئاسته بين الناس دون صلاح الحرام mereka terus melakukan hal itu dengan harapan uh, kemuliaan uh, kedudukan di hadapan manusia tidak ada niat untuk memperbaiki manusia biar manusia terus berbuat bid'ah kaum muslimin berbuat bid'ah yang penting kami masih punya nama, masih laku, masih dipilih oleh kaum muslimin. Gitu. Yadurnu fi nafsihi wa yumli alaihi Mereka menyangka uh, mereka bisa menyiasat diri. Dan syaitan memberikan waktu. Syaitan merayu mereka ada waktu untuk bertobat dan seterusnya. annahu law raja'a bid'atihi lama qattat manzilatuhu bainan nas setan juga menghembuskan jika engkau rujuk dari bid'ahmu ini, jika engkau tobat dari bid'ah ini, manusia akan lari. Engkau tidak punya kedudukan lagi di hadapan manusia, hancur namamu, enggak laku dan seterusnya dan seterusnya. Berarti karena manusia, bukan karena Allah Rabbul Alamin. وقالوا هذا رجل مقلب وليس عنده علم Lalu akan dikatakan oleh orang-orang, ah ini pelan nih orang ini. Dulu ngajarin tahlilan, sekarang ngelarang. Ya, dulu ngajarin maulidan, sekarang larang. jadi gak enak dibilang begitu. Ya, daripada bilang begitu, udah deh, tahlilan aja terus. Maulidan aja terus. Ya. Lakinnal amru laysa kadzalik. Padahal yang benar tidak seperti itu. Tidak seperti itu, itu dugaan kita dan contoh mungkin satu dua di kiri kanan kita. Ya, Nah, contoh yang lain kembali pada Abu Hasan Asy'ari. Dorobun al-matal fi hadzal bab di mana beliau dijadikan perumpamaan dalam bab ini wa innahu lamma kana min al-mu'tazilati lam yakun imaman. Bagaimana keadaan Abu Hasan Asy'ari ketika masih Mu'tazilah? Apakah beliau jadi imam? Tidak. Yang imam al jubah dan yang lainnya. Beliau murid biasa. Ya, hanya pintar, cerdas dan seterusnya, anak tiri dari al jubai tapi tidak menjadi imam. Walau raja'a ila madhhab al-sunnah berjamaah, soro imaman. Tapi ketika Abu Hasan Ash'ari kembali ke masakan sunnah wal jamaah, beliau menjadi imam. Fa man roja'il al-haq ازدادت manzilatuhu inda Allah Subhanahu wa taala thumma 'inda qalbihi. Maka kita harus yakin walaupun kita belum mendapatkan contoh di kiri kanan kita, bahwa setiap kali kita kembali kepada yang hak maka Allah akan tambah kedudukan kita di sisi Allah kemudian di hadapan manusia yang pertama di sisi Allah kalau di hadapan manusia tidak berhasil biar yang penting kita besar di sisi Allah sunnah mengikuti sunnah al sunnah ya walaupun di mata manusia kita tidak ada Allah a'lam yes ya. Ada pertanyaan? Eh? Tidak. Apakah orang yang menyatakan bahwa perbuatan baik itu datang dari Allah, perbuatan buruk semata-mata datang dari manusia, apakah orang ini termasuk penarian? Tidak. Kalau ini ucapan, tidak. Maka ini ucapan Ibnu kamu? yang benar dari saya, yang benar dari Allah, yang salah dari saya, dari setan. Nah, ini ucapan Ibnu Mas'ud. Boleh. Adapun keyakinan tentu semuanya dari Allah secara keyakinan. Apakah Nabi Ibrahim tidak yakin bahwa Allah yang membuat beliau sakit? Tentu Nabi Ibrahim yakin. Dari mana sakit ini kalau bukan dari Allah? Yakin. Tetapi beliau tidak mengatakan jika Allah membuat aku sakit, maka setelah itu Allah membuat aku sembuh. Tidak. Tapi beliau mengatakan, wa idza itu fa huwa yasfini. Jika aku sakit, maka Allah menyembuhkan aku. Padahal tentu yang membuat beliau sakit adalah Allah. Tapi tidak disebut. Ini apa? Ada. Ada terhadap Allah, akhlak terhadap Allah. Walaupun secara keyakinan tentu. Siapa yang tidak yakin bahwa sehat, sakit datangnya dari Allah, hidup mati datangnya dari Allah, siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan, tentu Allah Rabbul Alamin. Tapi jika kita melakukan keburukan, kita salahkan diri kita. Saya tadi tabrakan karena saya terlalu lembut. Tadi saya ee, eh, mulus karena banyak makan daging. disalahkan ke diri kita. Tidak ke, tapi adapun ketika mendapatkan kebaikan, Alhamdulillah saya selama ee, eh, sekolah selalu ranking pertama ini uh, eh, apa anugerah dari Allah. Nah, gitu. Bukan karena ini usaha saya. Ya, kalau kok saya berusaha dengan sekuat tenaga, itu pun bantuan dari Allah kan gitu. Pulangkan kepada Allah, pulangkan kepada Allah. Selama ini saya usaha, alhamdulillah sukses, jarang menemui kendala. Ini karunia dari Allah. Gitu. Ya, Dulu Rasulullah dan para sahabat mengirim surat dan utusan kepada orang-orang kafir untuk mengajak mereka masuk Islam. Kalau mereka menolak maka diperangi. Kenapa pada masa ini kita tidak melakukan hal seperti ini? Ini yang diucapkan oleh Sahabat. Ya. Dakwah yang sangat besar yang dicontohkan oleh Nabi alaihi Wasallam yaitu mengirim surat ke negeri-negeri kafir untuk masuk Islam ini yang tidak di, dicontoh diikuti oleh pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Ya, tentu bukan kita. Ya, Raja Fat atau Raja Abdullah atau presiden kita atau uh, presiden apa Raja Malaysia mengirimkan surat ke Amerika, Jepang agar masuk Islam, ya itu bukan kita. Tentu mengirim surat ke Obama gitu, tanya nyampe enggak. Ya. Kalau presiden ya tahu nyampe. Jelas betul orang presiden. ini rendahnya kaum muslimin tidak bedanya kaum muslimin terutama pemimpin-pemimpin kita. Ya, ya tentu diakibatkan oleh kita semua karena adanya pemimpin yang tidak baik disebabkan oleh kita sebagai rakyat yang juga tidak baik. Ya. apa yang sunnah kita lakukan ketika ke kuburan? Apakah membaca Al-Quran? Tidak ya. Tidak dicontohkan Rasul dan para sahabat membaca Al-Quran di atas kubur, tapi memberikan salam. Ya, kemudian bertapakur di situ e, bahwa kita akan mati. Ya, seperti mereka. Dan doanya seperti itu. Salam bagi kalian, wahai ahli dia, minal muslimin wal muslimat, Inna insya Allah bikum lahiku. Kami akan menyusul kalian. Berarti menyadarkan diri kita e, ingat mati. Ya, ah, boleh mendoakan mereka dengan doa ampunan, rahmat, terima amalnya dan seterusnya. Tapi jangan menghadap ke kubur, tapi menghadap ke kiblat. Apakah Ibnu Qayyim termasuk tokoh sufi atau Imam Al-Sunnah. Tadi sudah sebut, eh, beliau eh, tobat dari sufi dan menjadi tokoh Al-Sunnah atas bimbingan gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bagaimana dengan Imam Al-Ghazali? Apakah termasuk Imam Al-Sunnah atau tokoh sufi? Awalnya beliau tokoh filsafat. Awalnya beliau tokoh filsafat. Dan beliau mempelajari filsafat ini tidak tanggung-tanggung sampai ke perutnya kata murid besarnya ya uh, Ibnul Arabi Abu Bakar Ibnul Arabi bukan Ibnu Arabi As-Sufi bukan tapi pakai Islam Ibnul Arabi Abu Bakar Ibnul Arabi yang terkenal kitabnya Al Quran ini murid besar uh, Al-Ghazali beliau mengatakan guru kami Al-Ghazali mempelajari filsafat sampai ke dalam dalam Dan guru kami Al-Ghazali ingin keluar dari filsafat ini Tetapi tidak sanggup. Tidak sanggup. Ketika terjadi perdebatan antara beliau dengan Ibnu Rus, maka masih ada filsafat di dalam. Yes. Ya, tetapi kemudian di akhir hayatnya beliau banyak mempelajari hadis dengan bukti ketika wabah Sahih Bukhari berada di pelukan beliau. Ya, tapi sayang tidak ada kitab sebagai bukti. Maka kitab-kitab yang ada tulisan beliau masih dalam keadaan filsafatnya. Berbeda dengan Abu Hasan Asyari. Tetapi para imam mengatakan, terutama murid besarnya, beliau bertobat di akhir hayatnya. Ya, sayang umur beliau tidak begitu panjang. Ya, 50 sekian tidak sampai 60 tahun jika Allah berikan umur yang panjang kepada beliau tentu beliau akan banyak paham tentang hadis ini ucapan para imam karena kecerdasan beliau ya yes. nah, maka apa yang menjadi tulisan beliau seperti India Ulumuddin eh, berbau sufi filsafat dan beliau mengatakan bidoati fil hadis musjah perbendaharaanku dalam ilmu hadis itu sedikit sekali. Ini pengakuan beliau. Ya, dia tidak tahu ilmu cara bahasa ilmu sanad, ilmu, ilmu rawi. Karena beliau memang bukan ulama ahlul hadis. Beliau terkena subhat filsafat. Bagaimana hukum memakan makanan yang disajikan dalam tahlilan? Kalau yang disajikan dalam tahlilan berarti antum ikut tahlilan. Nah, disajikan ya. Kalau antum nggak ikut tiba-tiba diantarin maka ala ya. Karena untuk mengharamkan makanan itu harus dengan dalil yang tegas, sorry, sahih. Mana letak keharamannya? Karena di situ nasi, di situ e, telur, sayur, tentu akan sulit untuk kita haramkan. Ya. Apakah ada dalil yang menjelaskan tentang umur umat Islam? Tidak ada. Maksudnya orang per orang. Orang per orang antara 60 sampai 70. Gitu. Kalau kapan berakhirnya generasi kaum muslimin? Tidak ada. Yang ada Eh, perumpamaan Nabi bahwa orang-orang Yahudi beramal dari subuh sampai zuhur. Orang-orang Nasrani beramal dari zuhur sampai asar. Nah, kita kaum muslimin dari asar sampai maghrib. Artinya paling sedikit. Paling e, sebentar. Supaya jelas dengan amal yang sebentar, Allah balas dengan yang banyak. Dan ini tidak bisa di di kira kira tahun berapa tahun berapa tunggu tidak apa yang dimaksud dengan sururi siapa beliau Muhammad bin Surur Zainal Abidin beliau jatuhkanlah ya oh, datang ke Saudi oh, dengan apa oh, seperti bermanfaat salah tetapi bukan ya ciri sururi kalau dia dilihat oleh orang Harafiyin maka kata orang Harafiyin dia salah kata orang Hizbiyin Harafiyin dia salah tetapi ketika orang Salaf melihat orang Sururi kata orang Salaf dia Harafi ya dikasihan nggak kesono nggak kemarin ya kalau diutuin jadi diutuin gitu. karena ya tidak tegas ya sholatnya sama dengan kaum salaf akidahnya ya sama kita kita tauhid dan seterusnya. Tapi masih menjelek-jelekkan penguasa, ya eh, kadang mengkafirkan penguasa, gitu. Uh, secara rutinnya seperti itu. Bagaimana sholat jamaah yang terpisah yang Jangan dilarang ya memutuskan soft dengan tiang dengan sesuatu yang kecuali doruri seperti sholat Jumat di masjid ini tentu pasti putus ya karena tidak muat putus dengan tembok ini dan seterusnya. Adapun masih muat seperti ini jangan dipakai sebelah sini terus ke belakang karena kalau sebelah sini dipakai tentu akan putus ya nah, maka stop itu tidak boleh putus teman saya terlilit utang yang banyak dan akan meminjam uang di bank untuk melunasinya. Iya, ya sama saja, ya terlilit terlilit juga, kan utang juga. Apa ini namanya? Ah, dari lubang tutup lubang. Ya bagaimana? Apalagi dari bayi. Mohon allah, ya agar eh, Allah menolong kita. Mu'main ya'ud kita bola berarti jahil, Baca dua itu berulang-ulang. Ya. Yakin kita tipe kepada Allah. Kita ini milik Allah, kita hamba Allah. Mustahil Allah membiarkan kita ketika kita e, berniat untuk taat kepada Allah. ya sakillah ya lahu roja, Orang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar kepada dia. Ini kan masalah di mana kita harus punya jalan keluar. Mohon Allah dengan cara apa bertakwa. Ketika bermain riba, bagaimana disebut takwa? Dia tidak bertakwa. Maka hindari riba. Apa yang bisa dijual-jual? Kalau tadinya punya rumah, sekarang nggak punya. Tadinya punya mobil, sekarang nggak punya. Ini hal yang biasa. Manusia hidup seperti itu. Tidak harus kaya terus, tidak harus miskin terus. Nah, dengan ujian seperti itu, tadinya naik mobil, sekarang jalan kaki dan seterusnya, Allah uh, uji itu dia uh, lulus, dia tidak mencuri, dia tidak bohong dan seterusnya, Allah berikan lagi dan seterusnya. Ya. Keadaan seorang muslim seperti itu. Tidak boleh putus asa. Kata orang Tahrir, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah diperalat untuk turut memerangi pemerintah pada masanya benarkah demikian? Pemerintah apa yang dimaksud? Turki Utsmani? Ya, kekuasaan Turki Utsmani tidak sampai ke Najd waktu itu. Maka apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bersama Raja Saud sah. Ya, dan memang dalam Islam tidak disebutkan pemerintah yang sah seperti apa, pemerintah yang tidak sah seperti apa, tidak disebutkan. Artinya ketika seorang penguasa melakukan e, satu perbuatan yang seolah kudeta misalnya, lalu dia berkuasa, maka kita sebagai rakyat kami mau apa? Ya, karena apa? Karena ketika seseorang mengkudeta kekuasaan dan dia berdosa, maka urusan dia dengan Allah. Tanggung jawab dia dengan Allah. Ada urusan kita dengan penguasa itu, tak, kami apa apa? untuk taat pada seorang penguasa tidak harus uh, kita tahu bahwa dia orang soleh dulu, orang baik dulu tidak. Apa yang dilakukan, apa yang diucapkan oleh Ibn Abbas terhadap Abdullah bin Zubair, ya apa kurangnya pujian Abdullah bin Abbas terhadap Abdullah bin Zubair, pujian yang sangat oh, dalam. Tetapi Ibnu Abbas tidak mengakui Abdullah bin Zubair karena ya masih kalah dibandingkan dengan uh, eh, Hajat bin Yusuf, dibandingkan dengan uh, Abdul Malik bin Marwan. Maka siapa yang kuat itu yang menjadi khalifah. Gitu ya. Maka jika ada dua khalifah, dua kekuasaan berseteru, maka jangan dibayar dua-duanya. Tunggu siapa yang menang, ah, baru bayar. Kan enak. Ya, jadi rakyat tonton aja. Nah, dua khalifah, dua presiden berantem udah tonton aja. Yang menang kami bayar. jadi pak, ini bila ini, ini bila sana, hancur kaum muslimin. Ya kalau nonton saja. Jangan kebalik. Ya. Ketua partai masing-masing nonton uh, anggota partai pada berantem tahunan. Nah, ini kebalik. Rakyat yang tidak cerdas. Ya, masing-masing rakyat nonton bagaimana e, pemimpinnya berantem. Allah Ya mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.